dan kembali sebagaimana semula. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang tadi dikatakan bahwa bahasan kita pada malam hari ini adalah hadis yang ketujuh, yaitu berkenaan dengan nifak amali, yaitu eh, kalau orang Indonesia mengatakan munafik ya hanya perlu dibiasakan bahwa munafik itu orangnya, kalau nifak itu karakternya, amalannya, sikapnya. Nifak amali maksudnya adalah e, nifak atau kemunafikan yang sifatnya adalah amaliyah. Bukan sifatnya adalah akodiyah. Ya. Dan nanti kita akan bahas bersama setelah kita mengetahui tentang hadis yang dibawakan oleh beliau penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik rekan-rekan sekalian, uh, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan hadis tentang masalah ini hanya satu saja. Uh, sempurnanya adalah sebagai berikut yaitu kata beliau rahimahullahu taala an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر Hadis ini rekan-rekan sekalian adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Dan beliau Syekh Rahman Sa'di memilih hadis yang lebih lengkap dibanding dengan hadis yang lain yaitu hadis Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan juga para imam ahli hadis yang lainnya yaitu yang biasa kita dengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana Riwayat itu adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sedangkan Al-Imam Muslim di akhir riwayat itu terdapat tambahan kata beliau wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslimun dalam kitab lain dikatakan wa in qala ana muslimun. Rekan sekalian, hadis ini adalah hadis yang besar, hadis yang agung, hadis yang pokok untuk kita ketahui agar tidak boleh ada dalam diri kita karakter apapun satu dari empat ini. Kalau kita artikan adalah dari Abdullah bin Amr maksudnya adalah bin Al-As radhiyallahu anhuma kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un arba'un artinya adalah empat man barang siapa yang kunna fihi kunna kembali kepada arba'un yaitu empat perkara fihi kembali kepada man berarti padanya begitu Berarti barang siapa yang empat perkara ada padanya, begitu. Karena munafiqan khalisan. Berarti orang itu adalah munafik yang tulen. Munafik yang murni. Benar-benar munafik, begitu. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam diteruskan. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا Barang siapa yang satu dari empat itu satu karakter, satu sifat dari empat yang dimaksud ada padanya, maka berarti dia adalah mempunyai satu kemunafikan sehingga dia tinggalkan. Empat itu adalah kata beliau, Ida tumina khona. Ida jika tumina diamanati. Diamanati, apakah dititipi, ataukah dipercaya, begitu khona artinya adalah khana yakhunu khianatan, berarti berkhianat. Tidak bisa dipercaya, justru berkhianat. Kedua, wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, kadzaba juga adalah dusta. Tidak berbicara sesuai dengan realitas dan kenyataannya. Ketiga wa idza ahada qadara dan jika dia mempunyai satu kesepakatan suatu perjanjian hodaro maka dia juga adalah menyeleweng ataupun menyalahi janjinya melanyalahi kesepakatannya wa idza khasama fajara dan apabila dia bertentangan bertengkar fajara dia akan curang dia akan menang sendiri dan dia tidak mau dengan fair nah rekan-rekan sekalian sifat munafik ini adalah termasuk yang bahaya. Dan kita ketahui bahwa nifak itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah nifakun akodi yaitu nifak akbar dan jika orang memiliki walaupun satu saja daripada karakter nifak akodi itu maka dia akan terhitung orang yang murtad keluar daripada al-Islam dan tidak lagi disebut seorang muslim bahkan istrinya harus bercerai, kalau mati tidak boleh disolati di kuburan kaum muslimin, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Namun yang dimaksud di sini adalah nifak amali, yaitu nifak yang khusus berkenaan dengan amaliyah, yaitu praktek daripada keislaman. Dan menurut para ulama bahwa nifak ini selain juga disebut nifak amali, juga dikenal dengan istilah nifakun asghar yaitu kemunafikan yang kecil. Maksud yang kecil di sini bukan berarti untuk disepelekan ya, tetapi nifak yang bermakna bahwa jika dia melakukan perkara itu dia munafik tetapi munafiknya tidak menyebabkan keluarnya dia daripada al-Islam. Dia masih muslim tetapi dia adalah munafik melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan fusuk, dan dia adalah harus diwaspadai karena sesungguhnya orang ini adalah diambang dan dijurang kebinasaan karena perbuatannya sendiri yaitu kemunafikan. Nah, rekan-rekan sekalian, eh, hadis ini kalau tentu kita uraikan maka akan menjadi panjang karena di dalamnya mengandung unsur eh, empat perkara ya tidak kurang. Tetapi adalah saya ingin tekankan bahwa hendaknya kita menghindari Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan empat perkara, maka sebetulnya kembali kepada asalnya yaitu tiga perkara dan tidak ada pertentangan sama sekali antara hadis mengatakan arbaun dengan salasun. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al zahabi di dalam kitab Al-Kabair bahwa pernyataan tiga itu maksudnya adalah karena di dalam Islam itu terdiri dari tiga pokok dan pokok itu adalah pertama yang disebut dengan al-aqadi yaitu perkataan. Kemudian yang kedua adalah perbuatan dan yang ketiga adalah niat. Nah, di dalam hadis yang mengatakan tiga itu iza haddatsa kadzaba maka itu adalah perkara yang terpenting yang berbahaya berkenaan dengan masalah perkataan. Kemudian yang kedua adalah wa iza utumina khana jika dia diamanahi maka dia berkhianat dan itu adalah berarti berkenaan dengan masalah amalia. Kemudian berikutnya adalah e, apabila dia diamanati ataupun yang ketiga adalah e, jika dia berjanji kemudian dia menyalahi janjinya maka itu adalah amalia sedangkan jika dia diamanati maka dia adalah berkhianat. Nah, rekan-rekan sekalian, e, kata Al-Imam Az-Zahabi bahwa hadis yang mengatakan tiga itu menunjukkan bahwa Islam itu terdiri daripada tiga, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan masalah al-qaul, dan ternyata al-qaul ini dilanggar dengan adanya dusta. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan, amaliyah, dan itu dilanggar dalam bentuk bahwa dia adalah e, kemudian berkhianat. Dan yang ketiga yaitu bahwa berhubungan dengan masalah niat juga dilanggar dengan melalui dia berjanji kemudian dia menyalahi. Nah rekan-rekan sekalian perkara seperti ini adalah termasuk berbahaya dan kaitannya dengan hadis yang sedang kita bahas malam hari ini adalah tidak ada pertentangan karena kata Al Imam Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani tidak ada pertentangan antara riwayat mengatakan tiga ataupun empat. Karena sesungguhnya pokoknya adalah tiga. Dan apabila satu ditambahkan kepada tiga, maka justru akan menambahkan kesempurnaan kemunafikan seseorang. Oleh karena itu, mari kita hindari jangan ada satu pun daripada kita yang terjangkit daripada satu atau apalagi lebih daripada sifat-sifat yang terdapat dalam hadis ini. Adapun berkenaan dengan masalah khianat ya. Dikatakan di sana idza tumina khana. Berkhianat itu adalah termasuk perkara yang besar. Dan jangan sampai kita melakukan pengkhianatan ini karena sesungguhnya dampaknya adalah bukan saja pada pribadi yang melakukannya tetapi juga pada orang lain. Bukan saja di dunia ini tetapi juga di akhirat kelak. Perhatikan di dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat pada Allah. Janganlah kalian berkhianat terhadap Rasulullah dan jangan pula kalian berkhianat terhadap amanah-amanah sesama kalian padahal kalian mengetahui mengetahui bahwa khianat itu adalah termasuk nifak, termasuk perkara yang berbahaya yang menyebabkan orang itu adalah bisa jadi hidupnya tidak barokah dan dia rizkinya akan menjadi tertutup. Di dalam surat Yusuf pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa annallaha la yahdi kaidal khainin." Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang selalu bermakar dari kalangan orang-orang pengkhianat. Oleh karena itu, Pengkhianat adalah orang yang menjauhkan diri daripada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas lagi Rasulullah SAW dalam hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu." Tidak disebut memiliki iman orang yang tidak jujur, orang yang tidak amanah dan tidak dikatakan mempunyai din seseorang yang perjanjiannya selalu diingkari. Oleh karena itu, maka khianat ini adalah sangat berbahaya karena ternyata dia adalah bukan saja terhadap manusia tetapi juga terhadap Allah bahkan terhadap Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang amanat yang tidak boleh dikhianati tentu adalah banyak jenisnya kalau saya sebutkan secara global adalah antara lain bahwa amanat manusia itu ada tiga kategori. Amanat terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus tertunaikan yaitu hak Allah. Kita mengetahui tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang haknya. Kemudian amanat Allah Subhanahu wa taala untuk kita berupa anugerah dari Allah yaitu mungkin sehat, mungkin sempat, mungkin harta, mungkin kedudukan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah amanat dari Allah yang itu adalah kaitannya sesama manusia yaitu yang kita biasanya adalah kenal dengan perjanjian, dengan amanah, dengan titipan, apakah berupa jabatan, berupa wewenang, berupa tanggung jawab, ataupun juga bisa berupa titipan barang atau sejenisnya. Dan sedemikian rupa banyaknya amanah yang bisa diemban oleh manusia, maka hati-hati jangan sampai amanah itu kemudian dikhianati. Rekan-rekan sekalian, uh, tentu tidak ingin kita menjadi pengkhianat karena pengkhianatan itu adalah menyebabkan kita tergolong orang-orang yang munafik. Kedua adalah masalah dusta ya. Dusta juga adalah menggolongkan manusia ke dalam lingkaran orang-orang yang disebut munafik. Dan dusta ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang jujur Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Allah memerintahkan kita untuk jujur dan Allah tidak memerintahkan kita untuk berbuat dusta. Bahkan Allah SWT mengatakan atau Rasulullah bersabda kepada kita sekalian, kata beliau, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Kata Rasul, "Hendaknya kalian berbuat jujur sebab sesungguhnya jujur itu menunjukkan kamu kepada kebajikan, sedang kebajikan menunjukkan kamu kepada syurga. Selalu seseorang itu berusaha dan berusaha untuk jujur sehingga Allah catat dia termasuk orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa la yazalu ar rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Rasul, hindarilah oleh kalian dusta sebab sesungguhnya dusta itu membawa kamu kepada kefasikan, kepada banyak berbuat dosa dan kemudian perbuatan dosa itu adalah akan membawa kamu kepada api neraka. Seseorang selalu dan selalu berbuat dusta, sehingga Allah catat dia termasuk orang-orang yang disebut pendusta. Tentu dusta ini adalah sangat tercela karena kata Rasulullah SAW dalam suatu hari dikatakan bahwa ketika menjawab seorang sahabi yang bertanya, Hayakunul mu'minu bakhilan, apakah mungkin seorang mukmin itu menjadi orang yang kikir? Kata Rasul, "Na'am." Ya. Kemudian ditanya lagi, "Ayakunul muslimu jabanan?" Apakah mungkin seorang muslim itu menjadi orang yang pengecut? Kata Rasul, "Na'am." Ya. Tetapi ketika ditanya yang ketiga, kata seorang sahabat bertanya, "Ayakunul muslimu kadzaban?" Apakah mungkin ada seorang mukmin, seorang muslim yang menjadi orang yang pendusta? Kata beliau, "La." Kata Rasul mengatakanlah jadi mukmin muslim tidak mungkin dia berdusta. Oleh karena itu, janganlah berdusta karena dusta bukan menjadi sifat mukmin dan muslim, bahkan dia adalah sifat dari kalangan orang-orang munafik. E, tadi kita sudah bahas rekan-rekan sekalian tentang sedikit mengenai masalah dusta dan kemudian masalah amanah. Kita lanjutkan berikutnya adalah wa idza ahada yaitu jika melakukan satu kesepakatan atau satu perjanjian orang itu tidak segan untuk melanggarnya dan ini adalah tentu bagian daripada kemunafikan ya walaupun orang itu tidak keluar dari Islam tetapi sifat dan sikap ini adalah tercela jangan berusaha untuk menyalahi apa yang sudah kita sepakati rekan-rekan sekalian e, tentang masalah ini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penekanan sangat mendasar tentang bahaya orang yang menyalahi kesepakatan itu yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun Allah berfirman, yaitu orang-orang yang engkau ambil suatu perjanjian dari mereka, lalu mereka membatalkan dan mengingkari kesepakatan dan perjanjian itu setiap kali. Padahal tentu mereka mengetahui. Mereka melakukan hal ini adalah karena mereka tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu ini adalah sifat yang dimiliki oleh sifat-sifat yang termasuk dalam kategori nifak. Dan bahayanya, rekan rekan sekalian adalah jika seseorang membiasakan untuk menyalahi apa yang sudah disepakatinya, pada hari kiamat itu adalah akan seperti orang yang mempunyai bendera ataupun Allah akan berikan bendera di mana bendera itu adalah khusus untuk memberikan identifikasi bagi orang yang selalu menyalahi kesepakatannya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bihi." Setiap orang yang menyalahi janji, setiap orang yang menyalahi apa yang sudah menjadi kesepakatannya, maka niscaya pada hari kiamat dia akan memegang suatu bendera yang dimana dengan bendera itu dia akan diketahui bahwa dia adalah seorang yang pekerjaannya menyalahi dan mengingkari janji. Oleh karena itu, maka yang demikian itu adalah berbahaya bagi orang tersebut di akhirat. Adapun di dunia, maka sebagaimana yang juga diriwayatkan daripada Imam Malik dalam kitab beliau yaitu Muwatta dari Abdullah bin Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma khatara qaumun bil ahdi illa sallatallahu alaihim al adu kata beliau tidaklah suatu kaum menyalahi dan melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan dan perjanjian mereka, maka sungguh Allah akan kuasakan mereka melalui musuh mereka. Artinya adalah bahwa musuh-musuh mereka selalu akan menjadi pengepung ataupun akan menguasai mereka karena mereka adalah selalu mengingkari ataupun melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan. Yang perlu juga di e, kita ketahui adalah bahwa menyalahi apa yang sudah sepakati ataupun apa yang sudah kita janjikan itu adalah tentu hukum asalnya tidak boleh dilanggar kecuali kalau mempunyai alasan-alasan yang bisa dikatakan syar'i dan hal itu adalah tidak kurang dari empat perkara. Jika seseorang lupa misalnya yang pertama atau yang kedua adalah jika seseorang dipaksa misalnya maka itu adalah termasuk perkara yang uzur secara syar'i dan itu adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW kata beliau alaihi salatu wassalam wa wada'a an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abdullah bin Abbas dan disahkan oleh Syekh Nasruddin Bani artinya adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah telah meletakkan maknanya adalah tidak menghisab maknanya adalah tidak dikatakan berdosa dari umatku, umat ini bagi orang yang dia salah atau lupa atau dipaksa. Nah oleh karena itu kalau orang lupa akan janji atau orang itu adalah terpaksa ada tekanan-tekanan tertentu dari pihak yang lain sehingga dia termasuk terpaksa maka tentu ini adalah tidak termasuk yang akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam sifat nifak. Berikutnya adalah yang ketiga yaitu bahwa janji yang dilakukan itu, yang disepakati itu ternyata secara syar'i adalah ternyata termasuk dalam kategori maksiat atau haram. Baik itu untuk melakukan ataupun misalnya untuk meninggalkan perkara yang wajib. Maka kesepakatan seperti itu adalah tidak boleh disepakati seperti halnya dalam riwayat Aisyah berkenaan dengan masalah yang dikenal dengan hadis bariroh Itu adalah tidak ditunaikan oleh Aisyah karena masalahnya kesepakatan itu adalah di atas perkara yang salah ataupun keliru dan tidak perlu dipatuhi. Adapun yang keempat adalah bahwa jika seseorang yang ingin melaksanakan apa yang sudah disepakati dan apa yang sudah dijanjikan itu ternyata mempunyai ataupun mendapatkan suatu kejadian yang mendadak, apakah dia mungkin musibah ataukah misalnya yang berkenaan dengan masalah uzur berhalangan permanen maka itu juga adalah tidak terkategorikan kepada bahwa orang itu termasuk dalam kategori nifak karena apa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang ada kemampuannya pada dirinya oleh karena itu, itu adalah di luar kemampuannya dan karena itu tidak termasuk berdosa dan tidak terkategorikan nifak selagi dia tidak menggampangkan. Apabila dia menggampangkan maka itu adalah perkara yang lain. Nah oleh karena itu maka hendaknya hati-hati dan waspada karena kita adalah tentu ingin agar supaya hidup ini bukan termasuk dalam kategori nifak, ingin menjadi mukmin yang hakiki dan bukan menjadi orang yang nifak. Adapun tentang perkataan wa idza khasama fajara maka itu adalah maksudnya jika dia bertengkar, jika mungkin dia ingin menang sendiri terutama dalam memenangkan perkara. Bagaimana caranya agar dia bisa mengukuhkan suatu kebatilan. Bagaimana agar batil itu tergambarkan oleh orang bahwa itu adalah benar. Atau misalnya adalah untuk supaya dia bisa menolak perkara yang hak bahwa mestinya ini adalah batil lalu dia usahakan supaya bahwa itu adalah hak bagi dia. Nah, e, apakah berkenaan masalah harta, apakah berkenaan masalah perkataan, ataukah berkenaan masalah harga diri? Kalau seandainya perkara-perkara tersebut adalah dilakukan dengan cara yang khusumah, yang fujur, bahwa dia tidak fair, dia ingin menang sendiri, betapapun dia harus melanggar daripada syariat, maka orang yang melakukan hal tersebut adalah akan menggolongkan dirinya kepada perkara yang disebut dengan nifak. Oleh karena itu, Islam sungguh ajaran yang bernilai tinggi karena dia adalah betul-betul di dalamnya memperhatikan unsur harga diri, unsur e, jiwa, unsur e, bagaimana agar akal, hati, pikiran, jasad semuanya adalah terposisikan sebagaimana mestinya. rekan atas kalian saya ingin tekankan berkenaan dengan masalah e, pelajaran kita pada malam hari ini adalah berkenaan dengan masalah al-amanah. Rekan rekan sekalian, tentu kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini adalah bahkan e, beberapa bulan lagi ke depan juga e, kaum muslimin sedang e, nyaris seperti berebut ya atau kata orang sedang berburu dan itu adalah sesungguhnya berburu amanah, berburu tentang kepercayaan, berburu tentang apa yang ingin dipikul oleh mereka. Padahal itu adalah amanah sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika uh, Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabi bernama Abdurrahman ibnu Samurah, kata beliau, ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'al al-imar. Wahai Abdurrahman bin Imarah e, bin Samurah kata beliau, jangan kamu minta kepemimpinan. Fa innaha amanah wa innaha nadamatun yawmal qiyamah. Sesungguhnya dia adalah merupakan amanah dan dia adalah pada hari kiamat akan menjadi penyesalan adalah suatu hal yang perlu diingat oleh setiap kita umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58 antara lain kata Allah SWT Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Kata Allah sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanat kepada yang berhak mendapatkannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini kata beliau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar menunaikan amanat secara utuh, secara sempurna, tidak boleh kurang, tidak boleh cacat, tidak boleh celah. Dan berkenaan dengan masalah amanah ini, kata beliau wa yadkhul fi dzalika amanat al-wilayat wal amwal wal asrar wal ma'murat allati la yattali'u 'alaiha illallah. Kata beliau, termasuk di dalamnya adalah amanah yang berkenaan dengan masalah kewilayahan. Kewilayahan itu adalah peran, tanggung jawab, wewenang, kata orang mungkin jabatan, status sosial, dan seterusnya. Wal amwal juga masalah harta. Apabila kita ditipu harta oleh orang, maka kita harus sampaikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak boleh dicacat dan dikurangi. Wal asrar demikian juga rahasia. Bahkan di dalam hadis apabila kita berbicara dengan seseorang kemudian kita berpaling daripada majlis itu maka harus diketahui bahwa itu adalah amanah harus dijaga rahasia itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain kecuali dengan izin orang yang kita ajak bicara tersebut misalnya dalam hadis idza haddatsa ar-rajulu rajulan bihaditsin tsumma iltafata fa huwa amanah kata beliau alaihi salatu wasalam jika ada seorang laki-laki kemudian berbicara dengan seseorang, lalu kedua orang itu adalah berpisah, maka ketahui bahwa yang demikian itu adalah merupakan amanah. Artinya adalah tidak boleh diberitahukan kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya. Berikutnya adalah wal makmurat allati la yattali'u 'alaiha illallah. Perintah-perintah atau perkara-perkara yang disyariatkan yang tidak boleh ataupun tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang demikian pun adalah bagian daripada amanah yang tidak boleh kita abaikan. Rekan sekalian eh, bahwa amanah itu adalah sangat banyak sekali. Kita mungkin sesama kita mempunyai suatu amanah. Bisa berupa kepercayaan, bisa berupa benda, bisa berupa harta, bisa berupa uang. Terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita sendiri, kita juga adalah mungkin banyak sekali amanah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan saja misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Bahwa tidak akan bergerak dua kaki manusia sampai dengan dia ditanya tentang empat perkara. Dalam hadis yang lain lima perkara. Antara yang kata Rasulullah SAW, "An umrihi fi ma'afnah, wa an shababihi fi ma'ablah, wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma'anfaqah." Dan berikutnya adalah wa an ilmihi fi ma amilafi Kata Rasulullah SAW, bahwa kedua kaki manusia pada hari kiamat tidak akan bergerak sampai dengan dia bisa menjawab tentang empat atau lima perkara. Pertama adalah tentang umurnya. Umurnya adalah anugerah dari Allah dan itu adalah amanah dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikemanakan umur kita habis? Yang kedua adalah syabab. Masalah kepemudaan kita, keperkasaan kita, kebanggaan kita dengan satu fase hidup yang sungguh bagi kita adalah bagian daripada kebanggaan kita. Ketika bahwa kita perkasa, kita termasuk orang yang mampu berbuat banyak, tetapi ternyata tidak digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berarti sama bahwa kita adalah telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah juga tentang harta. Dari mana kita dapat? Untuk apa kita keluarkan harta itu? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu yang kita miliki, yang kita pahami, apakah kita amalkan atau tidak semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka perkara-perkara yang saya sebutkan tadi sesuai dengan sabda Rasul adalah merupakan amanah, Nah, adalah merupakan perkara yang Allah titipkan kepada kita, bahkan istri, bahkan anak, semua itu adalah amanah kepada kita sekalian yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lengah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang apa yang kita perbuat, bahkan yang tergerak di dalam setiap hati kita. Oleh karena itu, maka sesungguhnya pembahasan hadis kita malam hari ini sangat urgen, sangat penting. Dan karena itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di di akhir pembahasannya beliau mengatakan, kata beliau, saya langsung terjemahkan, kata beliau, ketahui bahwa bagian daripada pokok-pokok ahli sunnah jamaah adalah bahwa telah tergabung, terkumpul pada seseorang beberapa karakter, beberapa sifat yang baik maupun yang buruk. Ada sifat iman, ada sifat kufur, bahkan juga sifat nifak. Yang tentu dia adalah berhak untuk mendapatkan pahala dan berhak untuk mendapatkan siksa tergantung dari apa yang telah dia perbuat tentang masalah yang Allah berikan pada dia. Al-Quran, As-Sunnah, telah memberikan dasar dan pondasi kepada kita dalam banyak nas. Maka dari itu wajib untuk melakukan dan mengamalkan dan mempraktekkan nas tersebut, membenarkan semua itu dan kita hendaknya berbebas diri daripada apa yang difahami oleh orang-orang khawarij kata beliau, yaitu orang-orang yang menolak apa yang datang daripada Allah dan apa yang datang daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tersisanya iman, tersisanya din, adanya iman dan tidak hilang keimanan keislaman seseorang, betapapun orang itu adalah melakukan suatu perbuatan yang maksiat. Tentu jika dia adalah tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang itu kufur. Nah, e, oleh karena itu al-khawarij adalah termasuk orang yang sesat karena mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka keluar daripada uh, manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan menyatakan keluarnya seseorang daripada al-Islam ketika orang itu melakukan perbuatan dosa yang disebut dengan besar. Baik, kita langsung sapa 8816363. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari Yudi di Tambun. Pak Yudi di Tambun. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ini dan uh, saya tanpa sengaja mendengarkan siaran radio itu khusus agama nasran gitu ya Pak Ustadz ya yeah. itu pendetanya berkata dengan senang dengan gembira itu bahwa Tuhannya itu telah memenangkan atas semua agama gitu ya Pak Ustadz ya mm. terus yang mau tanya saya yang mau tanya saya apa itu apakah dulu kan agama Islam telah berjaya ya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hmm apakah nanti terulang lagi? Ya. ya. Itu saja Pak Ustad ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Yudi dari Tambun, kita terima. Assalamualaikum. Sudah masuk ini Ibu, Bapak? Halo. Iya, dengan siapa Ibu? Assalamualaikum. Salam. <laughs> dari Ibu Tia nih. Di mana Ibu? Uh, di Perwira. Silakan Ibu Tia. Uh, Iya, uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, uh, Ini saya sering mendengarkan ya hampir tiap malam Kamis Mendengarkan uh, pemaparan dari Ustaz ya. uh, Saya mendengarkan bahwa saya bertanya tentang akidah Ustaz ya. Uh, begini uh, untuk uh, di lingkungan saya itu sebenarnya eh, saya kan sudah uh, mencoba mengaji yang sunnah sama yang hmm. memang biasa di majlis taklim gitu ya Uh, yang sunnah itu kok Eh, saya amati orang-orangnya itu katanya udah menjalankan yang yang nyunah gitulah ya. Hmm. Cuman kalau di masyarakat itu uh, kayaknya kurang bisa diterima dan memang nggak mau gabung dengan majelis alim kita, Ustaz. Yeah. Sementara kalau saya tidak begitu. Kalau saya mencari ilmu yang sunnah hmm. dan nantinya tetap bergabung ke majelis alim ingin uh, menyampaikan yang benar tapi uh, sedikit demi sedikit gitu Ustaz. Misalnya ada Eh, di Masjid Salim kan masih suka membaca Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Itu kita uh, coba sedikitnya kita kasih pemahaman tentang sholat yang tadinya barangkali masih pakai saidinya Eh, kita rubah, kita kasih pengertian bahwa tidak pakai itu, alhamdulillah sudah berubah gitu. Jadi kita ya. tanpa meninggal kepekan pun sebenarnya bisa gitu. Makanya saya terkadang menyayangkan kepada yang ikut uh, nyunah tapi di masyarakat kurang apa ya, kurang bergaul gitu. Kurang baur ya. Ya makanya apakah uh, tindakan saya itu salah untuk tetap bergabung di masjid salim kita gitu. Ustaz. Makasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tia di Perwira. Di belakang Ibu Tia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Roni Pak. Roni. Di mana Bapak? Eh, di Rawa Panjang. Eh, saya mau tanya nih Pak Ustadz, ya. Eh, mohon penjelasan tentang surat An-Nur ayat ke-31 Pak. Hmm. itu aja kali Pak ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih ya untuk Pak Roni. Nanti ditunggu saja jawabannya. Dari rekan uh, Yudi dulu di Tambun, ini ya. sudah memberikan uh, pertanyaan. Ya. Silakan Ustaz. Ya. E, pertanyaannya adalah betul ya tentang masalah bagaimana apakah mungkin Islam yang dulu pernah berjaya hmm. kemudian akan kembali berjaya. E, jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana bahwa satu berdasarkan misalnya aba-aba kata Rasul idza tabayatum bil ainati wa akhadtum bal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zullan la tar la yanzu'u hatta tarja'u an dinikum ila dinikum kata Rasulullah SAW bahwa jika kalian sudah berdagang dan bertransaksi dengan riba jika kalian mengambil uh, dunia sebagai ikutan, jika kalian sudah puas dengan uh, eh, cocok tanam atau investasi, kemudian jika kalian meninggalkan jihad, maka kalian akan dirundung dan dikuasai oleh kehinaan. Lalu tidak akan uh, Allah cabut kehinaan itu kecuali sampai dengan kalian kembali kepada din kalian hatta tarji'u ila dinikum. Ini ada satu syarat di sini bahwa kalau kaum muslimin itu adalah masih melakukan perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah ada yang satu yang haram, ada yang satu bisa disebut bahwa dia menjadi abdud dinar, abdud dirham. Dia adalah rela dan puas dengan duniawi. Dia mengatakan bahwa seolah-olah hidup ini adalah di dunia ataupun sudah puas ataupun bahwa hidup ini adalah bekerja, makan, cari rezeki, kemudian begitu saja tanpa dia berpikir apalagi tentang masalah al-jihad visabilah. Jika yang demikian itu terus ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka Islam dan kaum muslimin akan selalu hina dan hina dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, kalau ini adalah ditinggalkan kaum muslimin kembali kepada dinnya, kembali kepada Islam, maka Islam akan kembali berjaya. Hmm. Dalam hadis yang lain lebih tegas lagi bahwa ketika uh, ada beberapa fase historis yang oleh Rasulullah SAW digambarkan bahwa di dalam akhir zaman nanti bahwa Islam akan kembali, bahwa yang disebut dengan ala min haji an-nubuwah bahwa Islam itu akan dikendalikan dengan pola dan pedoman nabawi dan itu adalah menunjukkan kepada kita bahwa masa depan adalah di tangan Islam. Tinggal bagaimana kaum muslimin sejak kemarin, hari ini dan esok untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya janji Allah dan apa yang diberitakan Rasul SAW pasti akan terwujud. Oleh karena itu setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh bagaimana mengamalkan dan istiqomah dengan al-Islam ini. Demikian ya untuk Pak Budi ya di Tambun. Jadi jelasnya masa depan adalah untuk Islam. Kita harus optimis karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aba-aba kepada kita dengan yang demikian itu. Tentang pertanyaan yang kedua yaitu Ibu Tia ya hmm. e, dari Perwira menanyakan masalah akidah tentang sebenarnya bagaimana apabila kita itu masih membaur dengan e, masyarakat, dengan majelis taklim walaupun di sana ada beberapa kekeliruan, beberapa e, penyimpangan, tetapi untuk fase demi fase diikuti, mudah-mudahan semakin membaik dan tadi katanya ada dampaknya, jadi bisa e, dirasakan pengaruhnya. Tentu e, dalam masalah ini ya, dilihat dari sisi perkaranya. Hukum asalnya adalah bahwa dakwah itu tidak bisa seketika. Artinya ketika kita ingin berkepentingan baru kita dakwahi. Ketika tidak mau berdakwah lalu kita tinggalkan mereka. Tidak. Rasulullah SAW itu adalah selalu setiap saat adalah bermulazamah dan bermuayasah dengan masyarakat. Untuk supaya mereka itu adalah tahu tentang perilaku Rasul, tahu tentang e, perbuatan-perbuatan di perbuatan Rasul. Sehingga mereka bisa melihat dan akhirnya berubah. Kita tahu bahwa Rasul itu berdakwah dengan akhlak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau kana khuluquhu Al-Qur'an. Bahwa Rasul itu adalah akhlak daripada Al-Qur'an. Akhlaknya itu Al-Qur'an. Oleh itu orang bisa melihat bahwa kepribadian Rasul adalah Al-Qur'an. Ketika seorang ingin merubah yang ada di sekelilingnya, maka tentu harus bertahap tidak bisa membalik seperti membalik tangan. Oleh karena itu, fahami masyarakat itu e, dekati, akrabi dalam perkara-perkara yang ma'ruf atau dalam perkara-perkara yang bisa ditolelir atau ditunda jika perkara itu adalah tidak bisa ditolelir Oleh karena itu pemahaman itu adalah harus kita pahami dan itu disebut dengan fikuhul dakwah. Orang apabila hanya sekedar mengaji lalu dia tidak sistematis ngajinya kemudian dia tidak tahu bagaimana bergaul dengan masyarakat, tidak beri bimbingan tentang itu, maka bisa jadi mereka adalah akan mengalami pemahaman dan pengamalannya adalah timpang karena tidak uh, runtut. Demikian, oleh karena itu saya katakan betul harus berfase, bermarhalah, tetapi tadi satu adalah uh, kita untuk perkara yang ma'ruf ikutan, untuk perkara yang mungkar tidak ikutan, atau kita tangguhkan sebentar untuk sampainya risalah kita kepada mereka. Baik, ya. yang ketiga ini Ustaz. Yang ketiga adalah padani ya tadi. Pak Roni ya, ya, yaitu menanyakan tentang surat eh, An-Nur uh, surat An-Nur ayat 31. 31 eh, dan itu berkenaan dengan masalah aurat sebetulnya ya. Hmm. Di mana uh, Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman kepada kita sekalian tentang Bagaimana semestinya seorang manusia memelihara auratnya? Bagaimana laki-laki juga berperan tentang perkara ini? Lengkapnya adalah kata uh, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ini bahwa perintah sebagai terhadap Rasul kata Allah Subhanahu wa taala Wakul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا sampai uh, dijelaskan sampai akhir ayat. Kalau sedikit uh, saya terjemahkan adalah bahwa kata Allah dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka para wanita mukminah agar satu menundukkan pandangan mereka, dua jadi pandangan mereka tidak boleh e, melotot terhadap laki-laki, tidak boleh jelalatan terhadap laki-laki. Mereka juga seperti juga laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangan, maka wanita juga adalah juga harus menundukkan pandangan. Kedua adalah wayahfadna furujahun. Hendaknya mereka memelihara kemaluan mereka. Artinya adalah tidak mengumbar syahwatnya dan tidak melakukan tabarruj dan juga hendaknya tidak boleh membuat laki-laki tertarik kepada dia apabila dengan jalur yang tidak benar. Bahkan mungkin kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam <clears throat> kata beliau adalah di antara ciri wanita yang salihah itu adalah an la tara ar-rijala wa la bahwa wanita itu kalau ingin disebut soleh dia tidak boleh melihat laki-laki dan laki-laki tidak boleh atau tidak bisa melihat dia. Kemudian yang ketiga wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaknya wanita itu tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan itu adalah maksudnya tentu e, perhiasan. Perhiasan ini adalah disebut dikatakan di sana zinatahun ada perhiasan yang asli ada perhiasan yang direkayasa. Perhiasan yang asli itu adalah tubuhnya. Perhiasan yang direkayasa adalah pakaiannya. Nah yang dimaksud adalah kecuali pakaiannya yang biasa nampak. Dan itu hendaknya wanita menutup auratnya karena disitulah letak pentingnya memakai pakaian. Lalu dikatakan waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin. Hendaknya mereka menjulurkan kerudungnya, jilbabnya dari atas kepala sampai dengan dadanya. Jangan sampai akhwat atau wanita mengenakan kerudung hanya sebatas kata orang cipluk, yakni ketutup eh, kepalanya tetapi masih membentuk bulatan atau lonjongnya kepala itu. Yang benar adalah bahwa jilbab atau kerudung wanita itu adalah tidak membentuk kepala tetapi menjulur seperti mirip dengan kemah ya. Jadi dari kepala menuju bahu dan kemudian menutup dadanya bahkan menutup bagian tubuhnya. Itu yang disebut dengan uh, eh, humor. Humor itu maksudnya adalah juga khimar, penutup ya, penutup kepala. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin dan seterusnya. Jangan memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya dan dan dan diteruskan silahkan buka di dalam surat An-Nur. Intinya ayat ini adalah Pak Dani ya, Pak Roni adalah berbicara tentang masalah bagaimana kode etik atau tata cara wanita muslimah berpakaian. Hmm. Hendaknya wanita itu menutup auratnya, kemudian berhijab, kemudian tidak menampakkan perhiasannya, tidak tabarruj kecuali kepada orang-orang yang memang mahram bagi dia untuk e, boleh melihat. Dan itu saya garis bawah sedikit bahwa walaupun di rumah, kalau bukan suaminya, misalnya katakan bapaknya, apalagi mertuanya, apalagi tentu yang lain, maka batasan membuka aurat bagi wanita adalah dari e, ketiak, kemudian e, ketiak sampai tangan, itu maksimal, kemudian bawahnya adalah lutut ke bawah, itu yang boleh terbuka. Tapi selain itu adalah tidak boleh, kecuali untuk suaminya. Demikian. Iya, baik. Kita ke SMS dulu, Ustaz, di 08151111717 sambil menunggu telepon dari rekan dakta. Dari Pak Eko, bagaimana cara kita agar senantiasa terhindar dari sifat-sifat orang munafik ini, Ustaz? Ya. Ke SMS, kemudian di 8816363, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Dengan Yanto. Pak Yanto di mana, Pak? Di Bandar kebun bantar gebang. Silakan Pak Yanto. Pak Ustad. Ya. Saya mau nanya itu masalah kalau kirim doa ke orang tua itu yang benar gimana Pak Ustad? Ya. Iya. Itu aja Pak. Baik, ya. terima ya. kasih ya. Di belakang Pak Yanto dari Bantar Gebang kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Pak. Di mana Pak? Di Lebak Bulus. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum eh, Saya mau tanya Pak ini masalah haram dan eh, halalnya Jika saya menikahi anak perempuan paman saya itu gimana Pak? Kira-kira haram Pak halal Kalau haram dalilnya apa? Kalau halal dalilnya apa gitu Pak? Makasih hmm. kasih ya. Pak Ya, terima kasih juga untuk Pak Abdullah di Lebak Belus. Di belakang Pak Abdullah kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Pak Rustam. Pak Rustam. Iya. Di mana Pak? di Jakarta Selatan. Silakan Pak Rustam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Saya mau nanya surat 5 ayat 44 ayat 45 dan 47. Surat ke berapa Pak? Surat kelima? Ayat 44, mm -hmm. 45 dan 47. Oh iya. Mm. Yang berbunyi wa malam yahkum lima andallah kaula ikamul kafirun. Iya. Yeah. Yeah. Pertanyaannya itu kan jelasin bahwa kita barang siapa yang tidak berhukum Islam termasuk kafir, jolim dan munafik. Hmm. Nah, bagaimana dengan kondisi negara kita seperti ini kan? Ya. Iya, seperti itu aja. Terima kasih. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Giarti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Di mana, Ibu? Di Bekasi. Bekasi, silakan langsung Ibu ya. Iya, tadi kan membahas masalah munafik ya Pak ya. Iya. Eh, kebetulan uh, saya menghadapi itu Eh, suami saya Pak sudah berjalan sekitar 10 tahun hmm. karena dia selalu dijanji untuk berbuat e, di jalan Allah tapi ternyata dia menjolimi terus hmm. di depan keluarga kami hmm. nah, terus nah, saya sudah berusaha bersabar hmm. dan sekarang kayaknya memang saya tahu kalau sabar itu tidak ada batasnya tapi kenyataan makin kesini makin asik dengan dirinya Pak hmm bagaimana tindakan saya kalau saya meminta salah karena saya pikir dia sudah tidak pantas untuk jadi imam saya. Ya. Begitu aja Pak. Ya, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Giarti. Satu dulu Ustaz dijawab pertanyaan melalui SMS, nanti kita akan hmm. lanjutkan setelah uh, hikmah. Ya. Mungkin dijawab dulu pertanyaan dari rekan dokter tadi Eko, ya. Sama, ya Pak Eko, silakan Ustaz. E, eh, pertanyaan adalah e, bagaimana agar kita bisa dapat untuk berlepas daripada sifat nifak ya. E, ini adalah pertanyaan yang penting dan mestinya dibahas dan dicamkan baik-baik. Tetapi secara praktis dan ringkas ya e, Pak Eko agar e, nifak ini kita bisa hindari satu adalah fahami bahaya nifak kalau kita tahu bahwa kadar bahaya ini adalah begitu mengancam, tidak prospek, tidak menguntungkan, maka mestinya orang yang berakal akan lari daripada sifat nifak itu. Bayangkan, misalnya di antara sifat eh, ataupun ancaman Allah terhadap nifak ini adalah kata Allah SWT, Inna eh, Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kata Allah, Allah SWT akan mengumpulkan, akan menggabungkan orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin semuanya adalah orang-orang kafir semuanya dalam neraka jahanam. Apa artinya hidup dengan sebahagia apapun kalau seandainya Allah mengancam dan mengiming-imingi serta membayang-bangi orang yang berbuat nifak ini dengan jahanam. Bahkan di dalam ayat yang lain bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar bahwa orang munafik itu adalah di keraknya neraka. Nah, kalau orang itu mengetahui bahwa bahaya nifak ini tidak kecil ya, tetapi masalahnya adalah neraka dan bahkan dia adalah lebih dahsyat daripada orang kafir. Karena orang munafik itu adalah musuh dalam selimut. Kalau orang kafir kelihatan. Tapi orang munafik itu adalah dia pura-pura muslim, pura-pura soleh. Padahal dia adalah orang yang hatinya rusak, bahkan mungkin hatinya bermakar dan berencana jelek terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, fahami bahaya nifak. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa e, berusaha dengan penuh kemauan tinggi untuk menghindari gejala-gejala nifak. Yang kemudian disebut dengan istilah namanya mujahadah harus ada mujahadah. Karena angan-angan, cita-cita, kemauan, kalau tidak ada mujahadah, nol. Sama saja dengan bohong. Oleh karena itu, usahakan sekeras mungkin untuk bagaimana diri kita tidak berdusta, tidak berkhianat, dan seterusnya. Karena itu adalah tadi, mengancam kita. Oleh karena itu, harus mujahadah. Ketiga adalah mungkin tiga saja cukup, yaitu berkumpullah, bergaullah, bergabunglah dengan orang-orang soleh agar menasihati Pak Eko, agar menasihati kita semua dan membimbing kita sehingga kita selalu berada di atas jalan yang lurus dan tidak lagi dipengaruhi, dibawa, dibimbing, diajak kepada perkara-perkara yang disebut dengan nifak. Tiga poin mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dan kita terhindar daripada nifak. Demikian. Kembali dari Gereja Salim 77 Bekasi Dakta FM 107. Baik rekan Dakta, untuk Anda yang tadi sudah Nelfon 3816363 Ada pertanyaan beberapa diantaranya Pak Yanto di Bantar Gebang Kemudian Pak Abdullah di Lebak Bulus Pak Rustam di Jakarta Selatan Dan Ibu Giarti di Bekasi Kita ke Pak Yanto dulu nih saat dari yeah. Bantar Gebang Silakan uh, doa yang paling bagus yeah. untuk orang tua ini Ya, yeah. uh, sesungguhnya keberadaan anak yang soleh itu sangat menentukan bahkan menguntungkan bagi orang tua. Karena apa? Anak yang soleh dia akan mendoakan orang tuanya. Dan tentu doa anak yang soleh ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang tuanya. Dan itu adalah 30% investasi orang tua terhadap kita atau dalam bentuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah bahwa jika manusia mati semuanya akan terputus tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali tiga satu sedekah jariah dua uh, bukan amal jariah ya sedekatun jariah di masyarakat biasanya menggunakan istilah amal jariah dan itu salah yang betul adalah sedekatun jariah Kemudian yang kedua adalah amal uh, yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat dan ketiga adalah yang kita bahas sekarang yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apapun yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua ataupun uh, berbentuk apalagi doa untuk orang tua, insya Allah Taala semuanya adalah bagian dalam kategori bab doa ul waladis soleh walidain termasuk doa anak yang soleh terhadap kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka kalau kita pahami bahwa doa itu ada dua macam. Ada doa masalah dan ada doa yang disebut dengan ibadah. Kalau doa ibadah itu adalah doa yang bermakna amal soleh. Amal yang soleh. E, bagaimana tidak? Karena kata Rasulullah SAW bahwa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yunqas min ujurihim syai'un. Kata Rasul, jika orang itu berbuat sunnah hasanah lalu ditiru, maka perbuatan itu akan ditiru oleh orang, orang itu adalah beramal dan kemudian mendapatkan pahala. Pahala itu akan juga mengalir pada orang yang mengajarkan sebelumnya. Orang tua ketika mengajarkan kita sholat, mengajarkan baca Quran, mengajarkan amal-amal sholat yang lain, dia adalah kemudian anak ini mengamalkannya, misalnya katakan saja dapat 10. Maka 10 ini akan kembali kepada orang tua. Orang tua dapat 10, dia pun dapat 10. Demikian kata Rasulullah SAW tanpa dikurangi sedikit pun. Ini disebut dengan doa ibadah. Apa saja yang dikerjakan oleh anaknya berupa amalan yang soleh, semua itu akan menjadi investasi berlipat yang disebut dengan MLP, multi level pahala dari anak untuk orang tua. Ini disebut dengan e, doa ibadah. Dan itu adalah tidak terasa karena kita walaupun dengan tidak sengaja mengatakan mewesalkan mengirimkan pada orang tua, yakini bahwa pahala yang Allah berikan untuk kita, orang tua pun akan mendapatkannya dan tidak dikurangi sedikit pun. Itu yang pertama. Kedua adalah bahwa doa itu doa masalah. Doa masalah itu adalah doa yang bermakna permintaan. Misalnya, ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Ya Allah sayangi kedua orang tuaku. Ya Allah lapangkan kuburannya. Ya Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah doa yang disebut dengan masalah. Dan itu dicontohkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran misalnya Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira bahwa ya Allah ampuni eh, aku dan ampuni kedua orang tuaku. Kalimat wali wali daya artinya adalah anak mendoakan terhadap orang tua. Nah, syigot seperti ini disebut doa masalah dari anak untuk orang tua. Apapun redaksinya, apalagi itu adalah doa yang maksur, maka yakini bahwa itu adalah akan bermanfaat pada orang tua dan tidak perlu pusing untuk mencari doa yang kemudian bisa sampai hadiahnya kepada orang tua. Justru doa atau amalan yang sengaja dengan mengatakan di awalnya misalnya ila hadrati hadrati al-walid misalnya al-fatihah itu justru tidak ada sunnahnya dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada adalah dengan praktis dan mudah seperti tadi bahwa anak berdoa untuk orang tuanya misalnya Rabbil Firli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kemudian misalnya Allahumma uh, firlahuma warhamhuma kemudian wa'afihima wa'fu anhuma misalnya Allahumma tajawaz an sayyi'atihima misalnya itu adalah doa-doa yang bisa dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya dan insya Allah taala yang demikian itu akan sampai akan nyambung apalagi jika anaknya bagian daripada ahlu sunnah dan bukan ahlul bid'ah itu untuk Pak Yanto yang mudah-mudahan uh, bisa uh, memahami apa yang saya jawab berikutnya adalah Pertanyaan Pak Abdullah ya dari Lebak Bulus tentang katanya menikah dengan putri pamannya. Hmm. E, sebenarnya tidak ada masalah karena putri paman itu sama dengan bintul am. Paman itu misalnya kakak adik dengan bapak kita. Maka kalau bahasa kitanya Indonesia adalah bahwa Pak Abdullah dengan anak atau putri paman itu namanya sepupu kan. Hmm. Nah, sepupu itu adalah halal untuk menikah. Tidak mengapa. Oleh karena itu, e, tidak perlu khawatir pernikahan Anda sah, teruskan, rajut, bimbing, tumbuhkan dengan sunnah. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah e, langgengkan jodoh Anda dan melahirkan keturunan yang soleh. Tetapi e, jangan ada was-was karena apa? Anak paman itu boleh dinikahi. Hmm anak paman boleh dinikahi. Jadi dan ini letaknya bahwa e, harus kita berhijab dengan baik supaya tidak terjadi fitnah. Demikian. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Rustam ya iya. e, di Jakarta Selatan bertanya tentang masalah firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Maidah dari mulai 44 sampai dengan 47 yang sebenarnya pengulangan e, dan berbeda di akhir hukumnya yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dalam ayat yang kedua, yakni surat uh, ayat 45-nya Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun." Di akhir uh, adalah "Wa man lam yahkum uh, bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Kufur, kemudian zulm dan kemudian fiskun. Apa letak perbedaan? Ayat ini diulang, bunyinya adalah mirip, tetapi akhirnya adalah berbeda. Kufur itu adalah sebenarnya bisa dua, bisa kufur akbar, bisa kufur aslor Zulm itu adalah bisa berupa akbar, bisa berupa aslor Kalau disebut zulmnya itu adalah syirik, maka sampai mati maka orang itu sama dengan orang-orang kufar. Kalau fiskun, fiskun itu adalah hukum umumnya adalah keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala tetapi secara istilah maknanya dia adalah belum menjadi orang kafir, belum murtad tapi dia adalah masih dalam keadaan orang fasik, e, muslim tetapi fasik. Hanya e, perlu difahami oleh kita bagaimana memahami tendensi ayat ini. Para jamaah sekalian, rekan dapat dimanapun Anda berada, betul ayat ini adalah ayat yang mengancam kita. Ayat yang tidak sembarangan. Ayat yang tidak mudah, bahkan ayat yang menuntut kita untuk semuanya tanpa kecuali umat Muhammad Rasulullah SAW harus meyakini dengan sebenar-benarnya tentang ayat ini berkenaan dengan pentingnya penerapan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Karena kalau syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak diterapkan, maka bencana akan terus-menerus melanda. E, tadi ada perkataan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Para ulama membedakan kafirun, zalimun, fasikun. Kalau seandainya orang yang ditawarkan ataupun dihadapkan kepada suatu perkara lalu dia menganggap bahwa hukum Islam tidak perlu dipakai begitu kemudian mengatakan bahwa tidak relevan. Hukum Islam itu adalah tidak relevan untuk Indonesia, tidak relevan untuk zaman sekarang, bahkan dia kurang. Maka keyakinan seperti itu adalah tidak perlu ragu orang itu termasuk dalam kategori kufur. Orang itu bisa kafir, kafir keluar dari Islam nah itu adalah yang pertama. Kemudian zalim. Zalim itu adalah jika orang itu adalah meyakini bahwa hukum Allah, syariat Allah juga benar. Tetapi hukum manusia juga benar. Gitu. Nah kemudian eh, dia pakai, walaupun dia mengatakan benar, yang dipakai tetap saja yaitu hukum manusia. Bukan hukum Allah SWT. Seperti ini adalah bisa disebut dengan tabdil ataupun merubah ataupun mengganti. Walaupun dia meyakini benarnya tetapi pada akhirnya adalah tidak dipakai. Nah, seperti itu adalah terkategorikan dalam kategori zalim. Karena dia tidak menempatkan dan tidak memerankan Al-Quran sebagaimana mestinya. Mestinya kalau diyakini bahwa dia sebagai hukum, maka terapkan sebagai hukum. Jangan dikesampingkan dan kemudian hanya cukup meyakini dalam hati. Karena meyakini dalam hati tidak diterapkan dalam kenyataan hidup, itu adalah bukan bagian daripada iman yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga adalah fasik. Jika misalnya bahwa dia tahu bahwa eh, hukum syariat itu adalah harus diterapkan, tetapi kata dia terpaksa. Kalau dia tidak menerapkan hukum selain hukum Allah, maka dia dipecat. Dia tidak boleh jadi hakim, dia maishahnya akan terputus, dia keluarganya terlantar dan segala macam dengan berbagai alasannya dan sambil di hatinya itu ada rasa penyesalan bahwa saya menyesal, saya tahu dosa, saya itu adalah tidak tahu bahwa itu adalah tidak boleh karena menggunakan hukum syariat Allah. Kalau ada unsur seperti itu, maka itu adalah disebut dalam kategori fasik. Nah, jadi ini sebenarnya adalah hikmah Allah membedakan perkataan, tetapi maknanya adalah peringkat-peringkat hukum yang harus kita pahami. Tetapi Eh, saya mengingatkan agar kita tidak kafir, tidak zalim, tidak fasik. Mari kita pahami syariat Islam dengan benar, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai sisi kehidupan. Demikian. Iya, baik melalui SMS di 2927. Ini mau dijelaskan kembali Ustaz tentang nifak akbar dan nifak asgor dan kemunafikan seperti apa yang menyebabkan seorang menjadi kafir. Ya. Ini pertanyaan dari rekan di 2927. Kemudian uh, kita ke pertanyaan kembali melalui SMS di 0815 11 107 Ketika kita diberi amanah atas dasar paksaan atau tidak mau tapi harus dilaksanakan karena tidak ada orang lagi kemudian saya tidak menjalankan atau tidak maksimal melaksanakannya apakah ini disebut dengan munafik ini Ustaz ya. nah kemudian uh, dari ukti bagaimana dengan pemimpin yang khianat terhadap janjinya termasuk nifak akbar atau nifak amalia hmm. itu Ustaz ya. silakan uh, tentang yang pertama itu adalah betul e, penting sekali hanya memang e, harus dijabarkan dan waktu kita relatif tidak cukup ya menjelaskan masalah itu tetapi e, nifak askor tadi sudah kita bahas ya iya. empat yeah. perkara itu adalah para ulama sebut bahwa itu ada termasuk tanda-tanda munafik yang kecil tidak mengeluarkan orang daripada al-Islam. Nah, Berkenaan dengan masalah nifak akbar, apa saja nifak akbar itu? Tentu banyak ya, tetapi saya mungkin akan cukup berikan contoh beberapa saja. Antara lain adalah misalnya bahwa nifak akbar itu adalah yaitu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Kata Allah SWT, "Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas." Jika dikatakan pada mereka, "Wahai manusia, hai orang munafik, katakan oleh kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala," gitu kan? Lalu mereka itu mengatakan dengan penuh e, sombong dan angkuh mengatakan minu kama amanas sufaha. Kata mereka, apakah kita beriman seperti berimannya orang-orang tolol, orang bodoh? Bayangkan orang yang beriman diolok-olok bahkan disebut bodoh. Dan orang yang kufur seperti dia itu adalah mengatakan bahwa dia adalah orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang intelek dan itu adalah tentu Soalnya seperti Allah SWT katakan ala innahum humus sufaha walakin la namun Mereka lah orang yang dungu, mereka lah orang yang bodoh. Jadi yang pertama adalah bahwa e, bagian daripada nifak yang menyebabkan orang keluar dari Islam adalah kufur kepada Allah SWT. Dia mengaku muslim, mengaku mukmin, tetapi dia mengkufuri Allah, mengkufuri ajaran yang berasal dari Allah, tidak meyakini kebenaran ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Termasuk perkara yang juga dia adalah eh, apa namanya eh, nifak yang akbar adalah terdapat misalnya dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 kata Allah Subhanahu wa taala wala in sa'altahum la yaqulunna kunna nakhudu wa nal'ab aqul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kata Allah Subhanahu wa taala eh, jika kalian tanyakan pada mereka Eh, tentang perbuatan mereka yang waktu itu adalah main-main berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya kata mereka jawabnya adalah enggak kita hanya main-main kita hanya e, tidak serius lalu kata Allah swt dan Allah Maha tahu tentang apa yang ada dalam hati orang-orang munafik pada waktu itu pun apakah kata katakan yang Muhammad Apakah kalian dengan Allah Dengan ayat Allah Dengan Rasul Allah Kalian mengolok-olok Tidak ada permakluman bagi kalian Sungguh kalian telah kafir, setelah iman. Jadi, ee, eh, tadi ya bagi yang bertanya, hendaknya pahami jika ada orang yang mengolok-olok ajaran Islam dijalankan, ajaran Islam diamalkan, maka ketahui orang itu adalah munafik dan munafiknya adalah menyebabkan orang itu keluar daripada al-Islam. Nah, itu adalah sangat berbahaya sekali dan ini sangat ee, eh, bisa jadi perkara ini adalah banyak saat ini karena e, tidak sedikit dari kaum muslimin misalnya ada orang menghidupkan sunnah e, apakah mungkin jenggotnya apa mungkin pakaiannya bagi akhwat mungkin jilbabnya yang rapat atau mungkin juga e, celananya dan segala macam kemudian diolok-olok misalnya kurang bahannya, kemudian apalagi kebanjiran, apalagi kata dia seperti domba, kata dia seperti ninja. Olok-olok seperti itu, itu akan berbahaya sekali karena bisa mengeluarkan orang tersebut daripada Islam karena dia tergolong dalam kategori nifak yang besar. Termasuk juga perkara yang perlu diperhatikan. Yang disebut dengan menolong orang kafir, loyal terhadap orang kafir untuk menghantam kaum muslimin. Nah itu adalah bahaya Eh, memberi dukungan, memberikan informasi, memberikan dukungan finansial, memberikan jalan uh, apa pintas untuk orang kafir padahal mereka sedang berupaya untuk memusnahkan kaum muslimin. Seperti itu adalah tergolong nifak yang besar dan memurtadkan orang yang melakukannya. Kedua ya, yaitu e, tentang masalah e, orang yang diberi amanat tapi e, ada unsur paksaan. Iya. Sehingga dia adalah e, menaikkan perkara itu e, dengan terpaksa gitu kan apakah termasuk khianat e, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melahirkan ke dunia kita ini adalah dalam keadaan merdeka tidak boleh ada unsur paksa zaman sekarang zaman sudah merdeka ini tidak boleh ada orang yang maksa-maksa Nah kalau e, dikatakan memaksa itu bisa disebut dengan penganiayaan, bisa disebut dengan zalim, kalau seandainya itu adalah ruang lingkup kerja Anda, maka itu adalah bagian daripada khianat kalau Anda tidak melaksanakannya. Jika kontraknya itu adalah Anda melakukan A, B, C, D, E, kemudian Anda tidak melakukannya, maka itu bagian daripada khianat. Nah, oleh karena itu, lakukan. Nah, kalau agar tadi tidak dikatakan bahwa terpaksa, maka ketika awal hendaknya jelas, kontraknya jelas bahwa saya bisanya begini, saya tidak bisa begini. Nah sehingga transparan dan tidak ada satu sama lain saling tumpang tindih atau saling nuntut yang terjadi pada ke pengkhianatan atau yang lainnya. Tetapi kalau seandainya dia misalnya e, di luar kemampuan, kemudian dibebani amanah begitu sehingga dia itu terpaksa akhirnya pada akhirnya tidak mampu melaksanakannya, maka insya Allah taala orang itu adalah e, tidak termasuk dalam kategori khianat karena orang itu adalah terpaksa. yakni e, eh, dia di luar kemampuannya dia di luar kontraknya, dia di luar uh, jobnya misalnya. Uh, nah, seperti itu kemudian dipaksa, maka justru yang zalim adalah yang memberi amanah. Jadi itu adalah insya Allah Ta'ala usahakan agar kita menunaikan amanah dengan semaksimal mungkin. Setelah itu lebihnya adalah serahkan karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani manusia kecuali dengan apa yang dimiliki daripada keluangan dan kelonggaran kemampuannya. Demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi hmm. uh, dari bukti apa ya tidak hmm. mendapati janji nih Ustaz. Ya. Apakah disebut sebagai nifak akbar atau ya. nifak amali? Ya, kalau misalnya berjanji hmm. Nah berjanjinya itu sesama manusia Bukan dengan Allah SWT ya. e, Kalau berjanji dengan Allah itu seperti syahadat Itu janji dengan Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu janji dengan Allah. Hmm. Nah, karena syarat itu maknanya adalah janji. Nah, tidak boleh diingkari karena kalau diingkari itu bisa batal Islam Itu nifak akbar. Tapi kalau janji dengan manusia, maka tadi e, sudah saya sebutkan bahwa hukum asalnya tidak boleh menyelisih janji karena bagian daripada kemunafikan. Walaupun nifaknya itu nifak aslor. Hmm. Iya. Tidak mengeluarkan manusia daripada Islam. E, tetapi orang tersebut adalah terkategorikan munafik sebagaimana dalam uh, riwayat daripada Al-Imam An-Nasai bahwa kata Rasulullah SAW paman kanat uh, khislatan wahidatan fihi yaitu uh, eh, man kanat uh, khislatan wahidatan fi orang itu adalah mempunyai satu sifat daripada kemunafikan itu maka lam tazal uh, fihi khislatun minan nifak maka berarti orang itu mempunyai karakter kemunafikan dalam dirinya hatta ia terukah sehingga dia meninggalkan uh, sifat tersebut khianat bagian daripada nifak kalau kita tinggalkan berarti kita lepas daripada nifak kalau khianat itu masih ada dalam diri kita berarti sifat nifak masih ada pada diri kita mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melepaskan penyakit ini.